الحمد لله الذي جعل في المال حقا للفقراء والمساكين وسائر المحتاجين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله dalam kitab An-Nawadir Karya Syekh Sihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Kulyubi dikisahkan. Suatu hari seorang ulama zuhud yang bernama Abdullah bin Mubarak berangkat menuju Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Namun ketika ia sampai di kota Kufah, perjalanannya terhenti beberapa saat sehingga dirinya batal menunaikan ibadah haji. Yang membuat Abdullah bin Mubarak menghentikan perjalanannya adalah karena melihat seorang perempuan dalam kondisi miris yang terpaksa mengkonsumsi bangkai. Tidak sendirian, Perempuan itu mengajak pula anak-anaknya makan bangkai sebagai santapan keluarga. Abdullah bin Mubarak sempat menegurnya beberapa kali bahwa konsumsi semacam itu haram menurut agama. Nasihat itu gagal hingga ia terkejut dengan kenyataan bahwa keluarga tersebut memakan bangkai karena alasan keterpaksaan. Si perempuan dan beberapa anaknya sudah tiga hari belum mendapatkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Satu keluarga itu menelan apa saja yang bisa dimakan. Hati Abdullah bin Mubarak menangis. Ia lantas menyedekahkan keledai tunggangannya beserta bekal untuk hajinya, termasuk makanan dan pakaian kepada keluarga yang malang itu. Abdullah mengorbankan hartanya untuk seorang yang memerlukan. Persoalannya adalah Abdullah bin Mubarak kini tidak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah suci. Perjalanannya tertunda beberapa lama di kota Kufah sampai musim haji lewat ia pun gagal melaksanakan haji tahun itu. Ketika balik ke kampung halaman, alangkah kagetnya ia lantaran mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari masyarakat sebagai orang yang baru datang dari ibadah haji. Abdullah bin Mubarak malu dan berterus terang, sungguh aku tidak menunaikan haji pada tahun ini. Katanya meyakinkan orang-orang yang menyambutnya. Sementara itu, kawan-kawannya, rombongan jamaah haji menyampaikan testimoni atau cerita yang membuat Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Mereka mengaku Abdullah berada di Mekah membantu kawan-kawannya membawakan bekal, memberi minum, atau membelikan sejumlah barang. Setelah peristiwa yang membingungkan itu, Abdullah bin Mubarak pada malam harinya mendapat jawaban melalui mimpi. Dalam tidurnya, Abdullah mendengar suara, "Wahai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai wajahmu, menggantikanmu menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah, Allah telah menunjukkan rahmatnya kepada hamba yang gemar bersodakoh. Apa yang dilakukan ulama sufi tersebut adalah prioritas dalam beribadah. Haji adalah ibadah, sedekah juga merupakan ibadah. Namun Abdullah bin Mubarak mendahulukan yang kedua karena sedekahnya sangat dibutuhkan. Abdullah bin Mubarak tidak sedang meremehkan ibadah haji. Ia hanya mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan. Ia cuma sedang mengatasi masalah yang amat mendesak, yakni menyangkut kebutuhan dasar orang lain dengan menunda ibadah haji tahun itu. Bukankah haji yang tertunda masih mungkin dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya? Perbuatan ini selaras dengan kaidah fikih al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah sosial lebih utama ketimbang ibadah individu. Kaidah ini tidak berbicara tentang mana yang penting dan mana yang tidak penting, melainkan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Dalam fikih prioritas, al-fiqhul aulawi, derajat suatu ibadah bervariasi. Yang satu lebih utama daripada yang lain. Sebagaimana ketika orang harus memilih sesuatu yang mengandung mudarat, resiko, lebih kecil daripada mudaratnya lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah tersebut memberikan pelajaran bagi kita semuanya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan ketika belum mampu berangkat haji lantaran keterbatasan ekonomi atau halangan lainnya. Selain memikirkan bagaimana memenuhi kewajiban suatu ibadah, seorang juga harus memikirkan mana yang lebih utama atau prioritas untuk dilaksanakan. Karena itulah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Islam tidak pernah mewajibkan orang miskin berangkat haji. Ketika ia sendiri masih kesulitan menunaikan kewajiban lain menafkahi anak dan istrinya. Tidak dianjurkan pula baginya memaksakan diri secara berlebihan sehingga menjual aset-aset dasar seperti rumah atau sawah tempatnya mencari nafkah untuk keperluan itu. Meski demikian, seorang tetap diharuskan ikhtiar agar dapat melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana sholat lima waktu dan zakat, haji adalah salah satu rukun Islam. Bila masuk kategori mampu, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun keamanan, seseorang wajib menunaikannya tanpa menunda-nunda. Kewajiban tetaplah kewajiban Meskipun kita harus memilih satu kewajiban prioritas saat dihadapkan dengan pilihan beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Pelajaran kedua, Abdullah bin Mubarak telah melaksanakan yakni albirru atau kebajikan yang memang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia menyedekahkan suatu yang sejatinya ia perlukan untuk menunaikan ibadah haji. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai. Al-birru merupakan dari kata barra ya birru yang berarti berbuat baik atau patuh. dari kata itu pula terbentuk istilah mabrur, haji mabrur. Dengan demikian bukan semata soal pelaksanaan rukun dan wajib haji beserta hal-hal teknis lainnya. Tapi juga bagaimana haji membentuk pribadi yang albar, yakni baik secara sosial. Pemilik peringkat haji mabrur tidak hanya meningkatkan ibadahnya, melainkan juga meningkatkan kepeduliannya terhadap persoalan di sekelilingnya sepulang dari haji. Artinya, substansi marbrur ada pada akhlak dan karunianya. Tidak heran bila Abdullah bin Mubarak mendapat kemuliaan meskipun belum berangkat ke tanah suci. Lantaran rasa kemanusiaan dan kebulian sosialnya yang tinggi. Semoga kita semuanya termasuk ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang kelak bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci sekaligus menjadi orang-orang yang mempunyai perhatian yang tinggi atas persoalan orang lain di sekitar kita.